عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم wa barakallahu fikum. Kita masih di dalam pembahasan hadis-hadis dari nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh al-alamah al-imam al-mujahid Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه taala تعالى ورعاه min kulli عيب ومكروه telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hadis yang menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang Allah Azza wa Jal ridha terhadap perkara-perkara tersebut demikian pula beberapa perkara yang Allah Jalla wa Ala murka terhadap perkara-perkara tersebut. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya barakallahu fikum. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabiyun jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan beliau amir di negeri Kufah wa ardahu bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'u dhalik minal imani habbatul khardal Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin," tidaklah seorang nabi ba'athahullahu fi ummatin qabli yang Allah Jalla wa ala utus nabi tersebut pada umat sebelumku tentunya barakallahu fikum para anbiya sebelum Rasul alaihi salatu wassalam mereka diutus kepada kaumnya saja mereka diutus sebatas kepada umatnya saja tidak kepada seluruh manusia Inilah yang menjadi perbedaan Nabi alaihi salatu wassalam dengan para anbiya sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila nasi ammatan. Para nabi dahulu mereka diutus kepada kaumnya khusus Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Ila nasi ammah. Barakallahu fikum. Tidaklah seorang nabi ketika Allah Jalla wa ala utus nabi tersebut kepada umatnya sebelumku. Di antara perbedaan yang empat apalagi? Lima perkara yang diberikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wasalam. Di, antaranya tadi. Yang berikutnya apa? Diberikan syafaat Rasul alaihi salatu wasalam, syafaatul udhmah. Ketiga, diingat-ingat ada yang diingat-ingat, ada yang memang belum tahu. Yang ketiga apa? Hah? di apa? Naam. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyu min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan bumi ini bagiku semuanya masjid yang su suci. Di mana saja umatku mendapatkan salat maka salatlah dia. Kalau para anbiya sebelumnya mereka ada tempat khusus di dalam beribadah kalau kita sebagai umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam di mana saja. Ketika seorang tidak mendapati masjid misalnya, maka dia boleh beribadah di mana saja. Selama uh, pada tempat-tempat yang tidak dilarang padanya. Yang ketiga, yang keempat, ya, naam. Kenapa rampasan perang dihalalkan? wa uhilat liyal maghanim dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi para nabi-nabi sebelum Rasul alaihi salatu wassalam. Ini dihalalkan beliau ambil dan beliau bagikan kepada pasukan. Dan yang terakhir diberikan pertolongan Nabiun alaihi salatu wassalam dengan diberikan rasa takut kepada musuh-musuhnya satu bulan sebelum kedatangan Rasulullah ke tempat itu nusirtu bira'b masirata syahrin aku ditolong ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bira'b dengan diberikan rasa takut kepada musuh-musuh satu bulan perjalanan ya ini mereka sudah ketakutan mendengar Rasulullah akan datangi mereka satu bulan sebelum kedatangan Rasulullah mereka sudah takut dan itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum maka lima perkara ini dikhususkan hanya untuk Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah seorang nabi Allahu Jalla wa ala utus pada setiap umat sebelumku illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun melainkan ada bagi nabi tersebut yang senantiasa menemani yang senantiasa barakallahu fikum hawariyun wa ashabun yang dekat dengan Nabi tersebut memberikan pertolongan iya para sahabat-sahabatnya ya'khuduna nabi sunnati mereka ashabun wa hawariyun ya'khuduna bi sunnatihi mereka pun mengambil sunnahnya Nabi tersebut mengikuti ajarannya wa yaqtaduna bi amrih mereka pun barakallahu fikum mengamalkan perintah Nabi tersebut yang tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti iktida terhadap perintah Nabi tersebut. Thumma innaha takhallafa min ba'dihim khulufun. Nah ini. Kemudian barakallahu fikum pada umat tersebut takhallafa ay tahaddatsa mimba adihim setelah mereka khulufun khulufun jama dari khalif khalifun bishar kemudian para kalafikum ada orang-orang yang menyelisihi setelah meninggalnya mereka ashabu an-nabi al-hawariyun iya setelah mereka muncul orang-orang yang menyelisihi nabi tersebut iya takhallafa min ba'dihim khulufun khulufun jamak dari khalifun yakni maksudnya di sini khalifun bisyar menyelisihi dengan kejelekan yaquluna ma la yaf'alun kata Rasul alaihi salatu wasalam sifatnya khuluf ini yang menyelisihi nabi ini dengan kejelekan yaquluna ma la yaf'alun mereka senantiasa mengatakan berbicara mengucap ma alun yaf'alun dalam keadaan mereka tidak mengamalkan wa yaf'aluna ma la yu'marun mereka yaf'alun mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka ahdathu membuat sesuatu yang ba baru nah faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min barang siapa yang jahadahum memerangi mereka dengan tangannya maka dia seorang yang beriman tingkatan paling tinggi barakallahu fikum wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'minun barang siapa yang memerangi mereka ini mereka maksudnya orang-orang yang menyelisihi nabi tersebut dengan kejelekan yaquluna ma la yaf'alun mereka berbicara sesuatu yang mereka tidak amalkan wa yaf'aluma wa yaf'aluna ma yu'marun mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk melakukan. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya dia seorang yang beriman. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya maka dia seorang yang beriman dan barang siapa yang memerangi mereka biqalbihi dengan hatinya fahuwa mu'minun maka dia orang yang beriman. Walaysa wara'a dzalik tidak ada setelah itu minal iman habbat khardal. Tidak ada setelah itu dari keimanan walaupun sekecil habbah, habbah itu butiran khardal yang paling kecil partikelnya. Artinya dia orang yang tidak beriman. Ketika dia tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dia ikhlas dengan kemungkaran itu, dia ridha dengan kemungkaran itu. Ya, maka sudah tidak tersisa lagi iman pada pada dirinya makna mujmal dari hadis ini kata al-alama al-syekh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala hadal hadithu fihi ikhbarun an ahwalil anbiya wa ahwali ummamihim hadis ini terdapat padanya pengkhabaran tentang kondisi para para anbiya' para nabi. Tentunya mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah Jalla Ala pilih. Yang senantiasa ujian dan cobaan sangat berat mereka rasakan. Inna asyaddal bala al-anbiya thummal amthal fal amthal. Sesungguhnya al-bala yang paling asyad, yang paling berat adalah yang dirasakan oleh para anbiya. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Sampai disebutkan para kelefikum ketika Nabi alaihi salatu mengisahkan di hadapan para sahabat tentang seorang nabi yang beliau mengusap wajahnya dikarenakan darah yang mengalir dari atas kepalanya. Ya, tidaklah nabi itu mengatakan melainkan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Karena mereka orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang jahil. Lihat bagaimana sabarnya para anbiya. Barakallahu fikum. Wa ahwali ummihim dan hadis ini pula menjelaskan tentang kondisi umat-umat sebelumnya umat-umat yang ada pada para anbiya tersebut. Bagaimana kondisi mereka? Wa anna ashabahum wa hawariyuhum alladzina istadha'u binuri nubuwatihim wa syahadu nuzula wahyi alaihim dan hadis ini pula menjelaskan bahwasannya para sahabat orang-orang yang dekat dengan para ambia tersebut wa hawariyuhum hawarinya mereka ya yang senantiasa menolong mereka yang mereka barakallahu fikum istadau binuri nubuwatihi mereka istadau ya, ini berada di atas cahaya ya, yang terang benderang dengan cahaya nubuah para ambia yang mana mereka menyaksikan turunnya wahyu kepada para anbiya. Ya. Nabi Isa alaihi salam memiliki hawariyun yang dekat dengan Nabi Isa alaihi salam. Menolong Nabi Isa alaihi salam, membantu Nabi Isa alaihi salam. Wala siyama alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para sahabat yang cintanya mereka barakallahu fikum la bilisani faqat. Tidak sebatas dengan lisan, tetapi dengan al-jawarih, dengan anggota badan, bahkan dengan nyawa mereka sendiri. Bagaimana puluhan sahabat yang meninggal di perang Uhud dalam rangka melindungi Rasul alaihi salatu wassalam dalam eh, dikarenakan lemparan panah atau tombak Ya, mereka menjatuhkan diri mereka di hadapan Rasulullah untuk melindungi Rasulullah dari lemparan tombak, dari panah. Sampai Rasulullah pun ter terpanah gigi geraham beliau dan pecah. Kecintaan mereka sampai demikian tingkatannya. Barakallahu fikum. Kecemburuan mereka sampai demikian terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu mereka marah apabila dihinakan Nabi alaihi salatu wassalam baik fisiknya atau ucapan Rasul alaihi salatu wassalam apakah marahnya mereka kepada anak mereka ketika anak mereka menyelisihi apa yang menjadi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anaknya Umar bin Khattab Abdullah bin Umar punya anak Bilal bin Abdullah bin Umar ketika Abdullah bin Umar hendak meninggal pada sakitnya sempat menyampaikan hadis tentang barakallahu fikum apabila seseorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk mendatangi masjid dalam rangka beribadah falam yamna'ha jangan dilarang idza sta'dzana idza sta'dzanat ahadakum imra'atuh ilal masjid fala yamna'ha maka jangan dilarang karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la tamna'u nisa'akum masajidallah. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian ketika mereka hendak meminta izin untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Tentunya, dalam rangka ibadah. Kata Bilal bin Abdullah bin Umar di hadapan Abdullah bin Umar bapaknya dia mengatakan wallahi la namna'uhunna. demi Allah aku akan melarang mereka Abdullah bin Umar marah. Sampai disebutkan oleh rawi, tidak pernah kami melihat bagaimana marahnya Abdullah bin Umar. Beliau mencela, menghardik anaknya sendiri Bilal bin Abdullah bin Umar. Aku mengatakan kepadamu, Rasulullah mengatakan, La tamna'u ima Allahi masajidallah Allah, wa taqulu wallahi la namna'uhunna. Aku sampaikan kepadamu hadis Rasulullah Rasulullah mengatakan jangan kalian melarang wanita-wanita kalian ketika hendak menuju masjid-masjid Allah dalam rangka beribadah. Tentunya di sana ada doa doabit, ketetapan ketika wanita keluar dari rumah. Lalu engkau mengatakan, demi Allah aku akan melarang mereka, marah kepada anaknya sendiri. Demikian pula beliau pun menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Ketika mereka sibuk mengatakan, Kala Abu Bakar, Kala Umar, Lalu beliau mengatakan yushaku antun zala alaikumul hijarah minas sama. Qultu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar qala Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit kepada kalian. Aku katakan qala Rasulullah, kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Nah, ini barakallahu fikum bagaimana kecemburuan para sahabat. Yang mana mereka sebagai hawariyun wa ashabun nabi para sahabat nabi sebelum eh, na'am Rasul alaihi salatu wassalam mereka menyaksikan turunnya wahyu yudhilluna awfa awfiya mukhlisina li rabbihim mutamassikina bihadi anbiya'ihim fi zahir wal batin mereka orang-orang yang senantiasa berada di atas atau berada di bawah naungan keikhlasan ya, nabi mereka yang mereka barakallahu fikum senantiasa nabi hadi anbiya'ihim berpegang teguh dengan petunjuk para nabi-nabi mereka fi zahir wal batin yang nampak maupun yang ada di dalam hati mereka ini mereka jujur iya tidak seperti al munafiqun adhar al-islam wa abtan al-kufra. Menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Tapi mereka tidak. Barakallahu fikum. Tutabiqu aqwalahum af tutabiqu aqwaluhum af'alahum. Aqwaluhum ucapan-ucapan mereka tutabiqu af'alahum. Itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Sama. Thumma, nah ini kondisinya para sahabat Nabi sebelum Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Para Nabi memiliki hawariyun, memiliki teman-teman dekat, memiliki para sahabat. Barakallahu Yang mana mereka menyaksikan wahyu turun kepada para Nabi tersebut. Mereka senantiasa berada di atas hidayah, bimbingan, petunjuk para ambia tersebut dan mereka barakalafikum ucapan mereka tidak pernah menyelisihi perbuatan mereka. Thumma takhallafahum ajyalun yuhidu bihimu syaitanu. Kemudian barakalafikum ajyal jil jil yakni generasi generasi-generasi yang berikutnya takhallafahum menyelisihi mereka yuhidu bihimu syaitanu syaitan yang menjadikan mereka menyimpang. Iya. An mana hijil ambia dari manhaj manhaj para nabi. Nah, syaitan menyelisihi mereka, memberikan syubhat kepada mereka. Yuhiduhum. Iya. Menjadikan mereka menyimpang. Yadda'una aqwa bi aqwalihim annahum ala nahjil anbiya' Yang mana barakallahu fikum mereka mengaku dengan ucapan-ucapan mereka bahwasannya mereka berada di atas manhaj para nabi. Yakhtara'una minal bid'ah wal manahijil batilah. Ikhtara'u mereka membuat perkara-perkara yang baru dari kebid'ahan-kebid'ahan sesuatu yang baru yang tidak pernah diamalkan, yang tidak pernah diucapkan oleh nabi mereka. Mereka buat yang baru-baru. Iya. Wal manahijil batil atau manhaj manhaj batil. Tariqah, suluk, cara mereka beragama, cara mereka beribadah, cara mereka bermuamalah, cara mereka berakhlak, cara mereka berdakwah itu batil. Tidak seperti apa yang diajarkan oleh nabi mereka. Ya, wa yartaqibuna min munkarat minal munkarati wal ma'asi. Mereka berada di atas kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Ma yaj'aluhum ab'adan nasi an adiyani anbiya'ihim. Sehingga itu semua menjadikan mereka manusia yang paling jauh dari agama para nabi-nabi mereka. Iya, menyimpang mereka. Barakallahu fikum. Wa ya'ishuna fi tanaqudati baina aqwalihim wa a'malihim. Mereka hidup ya dalam kondisi mereka senantiasa berselisih tanakut kontradiksi antara ucapan-ucapan mereka dan amalan-amalan mereka. Ah, terus demikian. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang hidup dahulu di zaman para anbiya sebelum Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yabqa fi kulli ummatin ulama dan barakallahu fikum akan senantiasa ada tersisa pada setiap umat ini para ulama. Nah ini ilmu memiliki peran yang penting barakallahu fikum. Mathalul alim 'ala al-'abid kamithlil qamar 'ala sairil kawakib. Permisalan seorang yang alim dengan seorang abid yang rajin ibadah itu seperti permisalan naam bulan di antara bintang-bintang yang ada seorang alim barakallahu fikum manfaat bagi dia bagi yang lainnya menerangi amal abid adapun orang yang beribadah pahala bagi dia saja tidak bagi yang lainnya dan terkadang barakallahu fikum kalau seorang abid ini menyampaikan sesuatu terlebih lagi tidak dibangun di atas ilmu akan memudaratkan dirinya dan orang lain. Sebagaimana yang kita ketahui kisah orang yang membunuh 99 jiwa. Membunuh 99 jiwa. Tidak ah, nah, lalu dia berkeinginan untuk bertaubat. Dia datangi seorang yang abid, rajin beribadah. Kata orang abid ini, tidak ada taubat bagimu. tidak ada tobat bagimu. Akhirnya seorang yang telah membunuh 99 jiwa ini pun menggenapkan pembunuhannya menjadi 100 nyawa. Dibunuhlah Abi tersebut. Afta bighairi ilmin. Dia berfatwa tidak di atas il, ilmu. Allah yaqbalu taubatal abdi malam lam Allah menerima taubat seorang hamba apapun dosanya malam yagharghir sebelum sakaratul maut gargarah innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiu bin nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha Allah jalla wa ala senantiasa membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah senantiasa membentangkan kedua tangannya di siang hari bagi orang-orang yang bertobat melakukan kesalahan di malam hari. Terus demikian. Hadis yang sahih. Ya. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari itu muncul dari tempat teng tenggelamnya. Allah buka pintu taubat. Akhirnya orang ini pun menggenapkan pembunuhan menjadi seratus. Tetap keinginan dia untuk bertobat kepada Allah. Lalu barakallahu fikum bertanya diarahkan kepada seorang yang alim. Lalu seorang alim pun ini barakallahu fikum memberikan uh, arahan bimbingan. Pintu taubat terbuka bagimu. Bisyartin dengan syarat pergilah ke negeri fulan ke negeri Ala di sana ada orang-orang yang baik karena orang-orang yang tinggal di negeri tersebut adalah orang-orang yang baik menunjukkan lingkungan ini memiliki peran di dalam uh, pembentukan seseorang ya biah maka dia pun mendatangi negeri tersebut memiliki niatan kuat untuk bertobat ternyata di pertengahan jalan dia pun mening meninggal iya lalu barakallahu fikum malakul rahmah barakallahu fikum uh, dia dicabut nyawanya oleh malakul maut lalu dua malaikat pun berebut kemana dia dibawa kemana apakah dia ahlul jannah atau ahlun nar atau ahlun nar lalu disuruh untuk diukur diukur lebih dekat kemana oleh malakul maut Ternyata setelah diukur orang ini lebih dekat ke negeri yang dia akan datangi dari negeri kebaikan. Dikarenakan busungan dada orang tersebut. Akhirnya dia pun mendapatkan kebaikan min ahli jannah. Barakallahu fikum. Ini para ulama inna innam innama yakhshallaha min ibadihi al ulama orang-orang yang paling takut terhadap Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena mereka senantiasa berada di atas ilmu. Na'am barakallahu fikum. Dan para ulama lah yang mengambil warisan para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirah. Para ulama pewaris para nabi. Para ambia mereka tidak mewariskan harta, dinar atau dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan para ulama eh, para ambia, dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Mukhlisuna awfiya lidinihim eh, yujahiduna wa yunadiluna anta alimi tersisa pada setiap umat para ulama yang mereka barakallahu fikum senantiasa membela memberikan cahaya terhadap agama mereka mereka berjihad mereka senantiasa yunadiluna an ta'alimi anbiyaihim mereka senantiasa membela mempertahankan tentang ilmu-ilmu ta'alimi tentang pengajaran-pengajaran yang datang dari para nabi-nabi mereka. Ini para ulama. Terus demikianlah sebagaimana yang kita sebutkan hadisnya tadi. Qulu ala hasabi taqatihi wa manzilatihi minal iman. Ini semua dilakukan, mereka mempertahankan ilmu para ambia, mereka berjihad sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kedudukan dia dari keimanan. Iya. Fa mujahidun bilisanihi wa mujahidun biyadihi wa mujahidun biqalbi di antara mereka ada yang berjihad dengan lisan ada yang berjihad dengan tangan ada yang berjihad dengan hati mereka dzalika adhaful iman yang dengan hati itu menunjukkan iman yang paling lemah walaysa wara'ahu syai'un minal iman kalau setelah ini setelah hati ini tidak ada dari hati seseorang kecemburuan di dalam hatinya dari kemungkaran misalnya. Walaysa min waraihi minal iman. Tidak ada di belakangnya dari keimanan. Yakni hatinya mati. Hatinya mati. Ya, minimal kita tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan. Kalau perkara besar maka pemerintah yang memiliki kekuasaan yang melakukan itu. Kita hanya menyampaikan kepada uh, orang-orang uh, yang memang berhak untuk mendapatkan penyampaian tersebut. Kalau skup masyarakat mungkin kita lapor ke Pak RT, ada kemungkaran di tempat fulan. Ya, jangan ditindak sendiri. Ya, biar pihak aparatur pemerintah yang menegakkan. Ya, mengingkari kemungkaran tersebut. Berbeda kalau kita terhadap anak kita. Ya, yang kita memiliki kekuasaan pada rumah tangga kita, maka boleh kita melakukan dengan tangan kita. Atau dengan lisan misalnya, mampu kita menyampaikan dengan lisan. Mungkin di mimbar-mimbar masjid, kesempatan di khutbatul Jum'ah disampaikan kemungkaran. Ya. Untuk diingkari, memberikan mau'idah. Maka ini penting barakallahu fikum bagi yang mampu sesuai dengan makamnya ala hasabi taqatih sesuai dengan kemampuannya ya semua bisa melakukan demikian sesuai dengan kadar kemampuannya wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam waqa'a fiha ma waqa'a fil umami sabiqah pada umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam pun terjadi perkara ini sebagaimana terjadi pada umat-umat se sebelumnya. Iya. Naam. Iya. Banyak yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Bahkan banyak yang berani untuk mencela sunnah Rasulullah. Al-istihza. Dan ini merupakan pembatal keislaman. Al-istihza bidinillahi jalla wa ala, Al-istihza bi ayatihi al-istihza bi sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Maka itu pembatal keimanan. Walaupun dia senda gurau. Ya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah pantas terhadap ayat-ayat Allah? Terhadap Rasulullah? Kalian mengolok-olok? Pantas yang demikian? ketika seorang yang uh, mencela Rasulullah dan para sahabatnya setelah perang Tabuk Allahumma ra'ina mithlahu qura'ina haula arghabu butunan wa akdzabu alsinah wa ajmanu 'inda liqa kata mereka di majelis itu Allah kata mereka kita nggak pernah melihat orang-orang kayak mereka paling buncit perutnya paling dusta kalau bicara dan takut kalau ketemu musuh. Yang mereka maksudkan Rasulullah dan para sahabat. Di majelis itu ada Aufin Malik merasa cemburu dengan barakalafikum eh, celaan itu. Dia pun bersegera datang kepada Rasulullah tetapi Jibril Alaihissalam telah mendahului Aufin Malik dan Rasulullah mengetahui apa yang menjadi pembicaraan di majelis itu. Ketika haula al-munafiqun yang mencela Rasulullah dan para sahabat yang mengetahui apa yang telah diketahui Rasulullah tentang pembicaraan di antara mereka, ya mereka merasa takut. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, natahaddatsu hadits safar. Sambil megang tali pelana unta Rasulullah, kami cuman ya bincang-bincang ya Rasulullah, melepas keletihan, pulang safar, pulang perang. Ya Rasulullah, mayal tafit ilai. Rasulullah tidak menengok orang itu, dibiarkan sampai terseok-seok dia hanya membacakan ayat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun la ta'tadiru qad kafartum ba'la imanikum menunjukkan mereka sebelumnya beriman apakah terhadap terhadap Allah terhadap ayat-ayatnya terhadap rasulnya kalian berani istihza mengolok-olok apakah dia bercanda atau yang lainnya maka jangan la ta'tadiru jangan kalian minta uzur minta maaf Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini. Maka pada umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam waqa'a ma waqa'a fil umami sabiqah. Pun terjadi. Sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ada orang-orang yang yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Ada yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak amalkan, atau mereka mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Itu pun ada pada umat ini. Wa khalafat ba'dal qurunil mufaddalah khulufun. Dan khulufun ini orang-orang yang menyelisihi Nabiun alaihi salatu wasalam pun khalafat menyelisihi setelah qurunul mufaddalah kurun masa generasi yang telah disebutkan keutamaannya. Khairul khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah di zaman di masaku, di zamanku, yaitu para para sahabat. Tsumma yalunahum. Kemudian setelah mereka yaitu para para tabi'in yang belajar ilmu langsung dari para sahabat thumma ladina yalunahum kemudian para tabi'i tabi'in ini kurun mufaddalah barakallahu fikum oleh karena itu Muhammad bin Sirin ketika tidak terjadi fitnah qadariyah fitnah jamhiyah jam, naam, jahmiyah mu'tazilah ketika ada orang membawakan hadis Rasul alaihi salatu wasalam langsung diambil membacakan lafadznya saja langsung diterima. Kala Rasulullah alaihi salatu wasalam kada wa kada wa kada. Diambil. Ya. Tetapi ketika terjadi fitnah Muhammad bin Sirin tidak mau. Beliau mengatakan kepada yang membawakan berita yang menisbahkan kepada Rasulullah, "Sammulana rijalakum." Sebutkan oleh kamu perawi-perawi hadis yang kamu bawakan. Jangan sampai pada perawi-perawi itu ada seorang yang disifatkan dusta, seorang yang disifatkan matruk, hadisnya tidak diterima. Mungkin dia terjatuh pada pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, oleh Jahmiyah. Nah, ketika terjadi yang namanya fit fitnah. Kanan nas la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu manusia tidak pernah bertanya tentang sanad falamma waqa'atil fitnah tetapi ketika terjadi fitnah ya, yang menyelisihi apa yang menjadi keyakinan Rasul alaihi salatu yang menyelisihi apa yang telah diamalkan Rasulullah. Muhammad bin Sirin mengatakan samulana rijalakum. Beliau pula yang mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama maka lihatlah oleh kalian kemana kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian mengambil agama? Agama kalian. Al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man qal. Sanad ini merupakan bagian daripada agama. Sanad itu rantaian perawi yang sampai kepada Rasul Rasulullah. Misalnya Imam Bukhari mendapatkan riwayat ini dari fulan, fulan dari Alan, dari fulan dari Rasulullah, dari sahabat dari Rasulullah. Nah, ini namanya sanat Yang meriwayatkannya rawi pada setiap tabaqat. Laulal isnad, al isnadu minad din, sanat itu merupakan bagian daripada agama. Kalaulah bukan sanad, kalaulah bukan adanya sanad, laqala man qal akan berbicara orang yang berbicara, artinya orang akan bebas berbicara. Ini sabda Rasulullah, Rasul mengatakan demikian. Akhirnya terjadi pemalsuan hadis. Ya, dan itu terjadi para kelafiku. Oleh karena itu para ulama yang mereka memiliki ilmu eh, eh, ilmu hadis ta'ammuk di dalam perkara ini, mereka bisa melihat illah cacatnya satu hadis. Bisa dilihat dari sisi tidak bertemunya perawi fulan dan perawi alan karena generasi yang berbeda. Bisa diketahui kapan dia meninggal. Dikatakan hadatsana fulan an fulan. Fulan meninggal ya. Yani fulan meninggal terlebih dahulu sebelum fulan lahir. Yang meriwayatkan dari fulan nggak mungkin ketemu. Nah, itu diketahui dengan tarikh sejarah. Bayangkan para khalifah dahulu di antara mereka sampai menegakkan had kepada al, al muwaddi'un orang-orang yang memalsukan hadis dan sungguh banyak jutaan atau puluhan juta hadis yang telah dipalsukan. Nah, barakallahu fikum. Dengan beberapa faktor sebab kenapa mereka memalsukan hadis yang mereka sandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tafarraqat bihimus subul wa syattathum al-ahwa'u barakallahu fikum jalan-jalan pun tafarraqat berpecah belah di antara mereka wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. di antara wasiat Allah Jalla wa ala yang terakhir di dalam surat Al-An'am wa anna hadha sirati ketika Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan beberapa wasiat yang terakhir dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus fattabi'uni ikutilah aku wala tattabi'us subul jangan kalian mengikuti as-subul subul jamak dari sabilun banyak jalan kalau kalian ikuti yang banyak jalan ini subul fatafarraqu bikum an sabilih kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ketika Rasulullah membacakan ayat ini, khatta lana Rasulullah alaihi salatu wasallam khattan. Wa qala hadha sabilullah. Kalau tidak salah hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah membuat garis untuk kami di hadapan kami satu garis lurus sambil beliau mengatakan ini adalah jalan Allah wa khatta khututan an yamini wa an shimali dan beliau membuat garis garis-garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri sambil beliau mengatakan wa subul inilah jalan-jalan walaysa alaihi illa syaitan yad'u ilaihi dan tidaklah berada di jalan-jalan ini melainkan ada syaitan yang menyeru untuk mengikuti jalan ini. Lalu beliau membacakan ayat wahada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Nah, tafarraqat bihimus subul wa syattathummul ahwa dan hawa nafsu pun menjadikan mereka bercerai-berai. Wa sadaqa fihim qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan telah benar tentang mereka sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam la tattabi'una sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhri dhabbin la dakhaltumuh dalam riwayat yang lainnya la tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi dhabbi hatta law dakhalu juhra dhabbi eh, la dakhaltumuh qila ya Rasulullah al yahudu wa nasara qala faman ini saya kalian kata Rasulullah ini Rasulullah memberikan kalimat dengan penekanan la mulqasam. La ya, yang memiliki takdir sebelumnya wallah sumpah. Dengan nun taukid ats-tsaqilah la tattabi'unna ya, benar-benar penekanan dari dua sisi. Benar-benar sunnah mangkana qablakum kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran shibrin Sejengkal demi sejengkal, bi bidhira'in, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk ke lubang dob, dob itu bukan biawak sebenarnya. Ada dob binatang tersendiri. Kalian akan ikut masuk ke lubang itu. Seandainya mereka yang kalian ikuti ikut uh, masuk ke lubang dob, kalian akan ikut masuk. Kata para sahabat, Ya Rasulullah al-Yahudi wa Nasara, Apakah mereka ya Rasulullah yang kau maksud? Faman, siapa lagi? Kalau bukan mereka yang diikuti oleh umat ini. Ya, kebiasaan-kebiasaan mereka. Di dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan sataftariku hadhil ummatu ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini akan sataftariq dengan fiil mudhari menunjukkan yang akan terjadi اليهود افترقت على ثلاث وس... على اثنين وسبعين فرقة على واحد وسبعين فرقة والنصارى افترقت على اثنين وسبعين فرقة اليهود والنصارى disebutkan dengan fi'il madhi yang telah terjadi mereka terpecah menjadi 71 72 Wasataftariku hadhil ummah dan umat ini sataftariku akan berpecah belah ila thalathin wa sab'ina firqatan 73 firqah kulluha finnar semuanya di neraka illa wahidah kecuali satu dalam riwayat yang lain disebutkan siapa yang satu itu ya Rasulullah qala al jamaah yaitu jamaah yang mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya pada hari ini ketika Rasul masih hidup barakallahu fikum wallahu alam bisawab penjelasan dari sisa akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.